Alhamdulillah kita masih bisa bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mudarasah Al-Qur'an, kembali mempelajari kalam Allah kembali mempelajari sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan mempelajari bimbingan para ulama. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan dan kajian risalah wasayil aba lil abna yang seharusnya pelajaran malam ini disampaikan oleh Ustazuna Abu Abdullah Afifuddin As-Sidawi Hafizahullah namun beliau berhalangan karena beliau posisi sedang safar Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa menggantikan kita lanjutkan kajian risalah kita Wasayal Aba lil Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Syakir dan kita sampai pada pelajaran terakhir dari kitab ini. Pelajaran yang ke-20, Khatimatul Wasaya. Penutupan. Kita telah membaca sebagian keterangan dari penulis rahimahullah taala berkaitan dengan penutup wasiat-wasiat ini. Beliau menutup wasiat ini dengan nasihat untuk memperbanyak mudarasatul Quran wa tilawatuh memperbanyak mempelajari Al-Quran dan juga membaca Al-Quranul Karim. Di sini mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa bimbingan pendidikan nabawiyah, pendidikan syar'iyah, islamiyah, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada bab-bab sebelumnya, madaruha alal quranul Karim itu kembali kepada Al-Qur'an. Kalau kita ingin mendapatkan tarbiyah nabawiyah, tarbiyah syariah, islamiyah, pendidikan yang sesuai dengan petunjuk Nabi, pendidikan yang sesuai dengan syariat dan agama yang mulia ini, fal tarji' ila Al-Qur'an. Maka hendaknya kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Kita lihat, kita pelajari, kita tadaburi dan kita ambil faidah-faidah yang disebutkan dalam kitab suci tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam asal yang sahih, ada sebagian dari tabi'in yang datang kepada sahabi Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang bagaimanakah akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah kepribadian beliau? Bagaimanakah budi pekerti beliau? Maka sahabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada tabi'in ini, "Ada taqra'ul Qur'an?" Bukankah kamu telah membaca Al-Qur'an? Maka dia mengatakan, "Bala." Tentu saya membacanya. Maka beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam itulah Al-Qur'an. Semua akhlak yang mulia yang ada di dalam Al-Qur'an maka beliau adalah panutan figur dalam penerapan akhlak tersebut. Dan segala bentuk akhlak yang dikecam, akhlak tercela yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari akhlak-akhlak tersebut. Maka selaku sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya kita ingin untuk menjadi muslim yang memiliki kepribadian yang bagus, Muslim yang berpendidikan dengan pendidikan syariat, pendidikan agama, pendidikan yang mulia, maka hendaknya kita banyak mempelajari Al-Quran, membacanya, mengkajinya. Dan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwa membaca Al-Quran itu bukan semata-mata kita membaca hurufnya. Bukan semata-mata kita membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid secara tertil, tidak hanya itu. Yang dituntut dari kita ketika membaca Al-Quran adalah bagaimana kita memahami setiap ayat yang kita baca. Bagaimana kita bisa memahami makna yang terkandung pada ayat yang kita baca. Bagaimanakah hukum yang disebutkan pada setiap ayat yang kita baca. Bagaimanakah akhlak, bagaimanakah adab, bagaimanakah tarbiyah yang disebutkan dalam setiap ayat yang kita baca. Itu yang dituntut. Bagaimana kita memahaminya. Bukan semata-mata kita membacanya. Tetapi kita harus memahaminya. Dengan kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah dibukukan oleh para ulama. Alhamdulillah. Kita rujuk pada kitab-kitab tersebut. Untuk menggali dan mempelajari bagaimanakah kandungan Al-Quran. Apa makna yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mendapati ada sebuah ayat yang di situ menjelaskan tentang sebuah hukum maka kita lihat kalau hukum itu berupa perintah, kita memohon kepada Allah pertolongan dan bimbingan untuk bisa melaksanakannya semampu kita. Dan kalau hukum itu adalah larangan, kita juga memohon kepada Allah pertolongan dan bimbingan untuk bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan apabila ayat itu menjelaskan tentang sebuah akhlak dan tarbiyah, maka kita berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak tersebut dan tarbiyah tersebut. Maka penutupan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini adalah khatimatun jami'ah syamilah. Adalah penutup yang mencakup sebagai rangkuman dari semua tarbiyah yang disebutkan oleh beliau. Semuanya masuk dalam Al-Qur'anul Karim. Dan beliau juga menjelaskan karena fadina Termasuk perkara yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita berupaya untuk bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran tadi. Kita membacanya, memahami maknanya, dan kita juga mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau beberapa hukum, kita lihat hukumnya. Perintah kita taati, larangan kita tinggalkan. Kalau berupa berita, kita imani, kita benarkan. Kalau berupa akhlak, berupa adab, berupa tarbiyah, kita berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak dan juga tarbiyah tersebut. <clears throat> Termasuk juga dari wasiat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di samping membaca Al-Qur'an adalah muhasabatun nafsi mengoreksi diri mengevaluasi diri. Bahkan beliau menyebutkan di antara cara untuk mengoreksi introspeksi diri kita. Ya. Jadikan dalam satu hari, satu waktu yang di situ kita merenungi semua yang kita lakukan. Dan disebutkan sama beliau waktu ketika menjelang tidur. Ketika semua sudah selesai aktivitasnya, kita sudah naik ke atas ranjang bersiap untuk istirahat, maka sebelum kita menutup mata beristirahat dari segala aktivitas, maka hendaknya kita memikirkan, mengevaluasi, memurojaah apa yang kita lakukan sejak kita bangun tidur di pagi hari sampai sebelum kita tidur di malam hari. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita ucapkan? Ya. Apakah kita mendolimi orang pada hari itu? Kalau ternyata kita kok mendolimi orang, Hendaknya kita segera merencanakan, segera mungkin, secepat mungkin untuk meminta halal dari orang tadi. Kalau seandainya kita lalai dari sebuah kewajiban pada hari itu, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan kita berupaya serta berusaha untuk semangat dalam menjalankan kewajiban tadi. Dan kalau seandainya dalam satu hari itu ternyata qadarullah wa kita jatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam dosa, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidur tenang. Ya, ketika tidur itu posisi tenang, damai. Kenapa? Semua yang kita lakukan pada hari itu kita evaluasi, kita lihat agar nantinya kita kita diberi izin oleh Allah untuk bangkit kembali, untuk bangun kembali dari tidur kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik kekurangan pada hari sebelumnya dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai terjatuh kembali kepada kekurangan tadi. Kelebihan yang ternyata kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa melakukannya pada hari sebelumnya kita pertahankan dan kalau bisa ditambah. Ya, ditambah. Assalamualaikum. Dan juga termasuk di antara nasihat penutupan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya beliau mengatakan wa inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Aku dalam sehari itu beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Yakni betul-betul banyak istighfar, lebih dari 70 kali. Ini beliau, Nabi. Yang jangan ditanya kedudukan, jangan ditanya bagaimana nasib beliau nanti dari kiamat. Dijamin semua. Itu belum beristighfar. Ya, beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Apalagi kita yang nggak ada jaminan. Dosa pasti, jaminan tidak ada. Maka lebih harus untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak, sama sangat banyak pelanggaran, wakhalafah, kelalaian, kekurangan yang ada pada diri kita yang mungkin tidak kita sadari. Ya. Orang itu paling paling peka kalau dia menghafal kebaikan. Ya. Kalau dia pernah melakukan kebaikan diingat terus. Karena memang namanya orang itu rasanya pengen naik terus. Ya. Dengan dia melakukan kebaikan, dia merasa lapang, dia merasa senang. Ya. Diingat sama dia. Tapi dia lupa kekurangan yang ada pada dirinya, Ya, dia lupa dengan mukhalafah pelanggaran yang mungkin pernah dia lakukan. Saking banyak ya. Sadar atau tidak, tersembunyi atau nampak. Maka hendaknya kita lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Dan ini adalah wasiat terakhir beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala, "Ya bunai, wahai putraku, akthir minal ibtihal ilallah Perbanyaklah meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu salihati nafsik dan hendaknya engkau memperbanyak doa-doa kebaikan untuk dirimu. Wali abawaika untuk kedua orang tuamu. Wali ikhwanikal mu'minin dan berdoa untuk saudara-saudaramu seiman. Ini nasihat beliau. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibtihal, ibtihal itu apa namanya? Eh, ketergantungan yang sangat kuat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh senjata manapun. Doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita memutar kembali waktu ke belakang menengok bagaimana sejarah kehidupan Nabi dan perjuangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam ketika itu pada perang pertama yang terjadi dalam Islam Ghazwatu Badrin Al Kubra perang Badar besar ya. di mana di situ kaum muslimin betul-betul sangat-sangat kurang secara personil dan persenjataan karena memang di awal tidak ada rencana untuk perang. Rencananya adalah mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang berangkat ke Syam. Ternyata lepas. Berangkat dia. Lepasan sampai ke Syam. Ditunggu pulangnya. Apalagi dapat berita dari mata-mata yang ditunjuk oleh Nabi untuk memperhatikan gerak-geriknya Abu Sufyan yang ada di sana. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Onta yang mereka bawa itu banyak sekali dijaga oleh cuma 20 orang saja tanpa persenjataan yang memadai. Memang karena tujuannya berangkat dagang, bukan perang. Rasul ingin mencegat dengan tujuan apa? Menjatuhkan ekonominya orang-orang musyrikin agar mereka tidak mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mengganggu dakwah beliau. Ternyata Abu Sufyan ngerti kalau sedang diikuti, sedang dipuntuti, sedang diawasi. Maka dia pun mengirim seorang utusan menuju ke Mekah untuk memperingatkan penduduk Mekah sekaligus menghasut mereka untuk membela dan menolong Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Maka utusan ini sampai ke Mekah berteriak ya, mengumpulkan penduduk Mekah. Mereka semua berkumpul. Wa ala ra'sihim Abu Jahal, fir'aun hatihil ummah. Ya, dipimpin oleh Abu Jahal, fir'aunnya umat ini. Dia mengumpulkan penduduk Mekah, kabilah-kabilah yang ada berangkat para menuju ke tempat yang ditentukan. Berangkat. Abu Sufyan pulang sambil was-was dia. Khawatir ketemu sama Rasul. Maka dia pun cari jalan yang lain. Cari jalan yang lain. Menurut pandangan dia lolos dari pengawasan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Abu Sufyan mengirim utusan lagi untuk menyampaikan kepada pasukan Mekah yang sudah berangkat untuk kembali. Wis beres, aman, balik. Abu Jahal tidak mau. Kok balik piye to? Wis mangkat nggawa pedang, wis mangkat nggawa tombak, nggawa bawa kuda, bawa baju perang, wailah siap perang ini. Kok suruh balik? Wis tenang dulu kita berhenti dulu beberapa hari setelah di jalan sambil merayakan pesta ria. Sudah malam hari mereka pesta wala akhirih, nyembelih apa namanya onta untuk makan-makan foya-foya mabuk-mabuk wala ya. Dengan bayangan selamat. Rasul tahu kalau Abu Sufyan ini ngelambung. Akhirnya diutus utusan untuk mencari berita di mana keberadaannya Abu Sufyan. Kemudian Rasul membawa beberapa pasukan dan beliau tidak mengilzam penduduk Madinah, tidak mengilzam para sahabat ketika itu. Karena memang tujuan itu mencegah kafilah dagang. Bayangannya ketemu sama pedagang, bukan sama bukan sama apa namanya tentara. Tapi ketemu sama pedagang, ya mungkin tidak bawa senjata. Maka Rasulullah hanya membawa beberapa orang saja. 300 sekian orang, ngelawan 1000 sekian orang. Ya. Berangkat Rasul. Sampai di sebuah tempat yang namanya Badar. Ternyata di situ ya pasukan Abu Jahal sudah sampai di sana juga, kafilah dagangnya Abu Sufyan juga sampai di sana, pasukan Rasul juga sampai di sana. Ternyata di situ terjadilah perang. Ketika Rasul berangkat sudah dapat berita kalau Abu Jahal beserta dengan pasukan Mekah itu juga ikut berangkat. Rasul bingung, ya apa ini? Karena tujuannya nyegat Abu Sufyan, kok Abu Jahal melu-melu gitu. Ya. Akhirnya setelah musyawarah lanjut berangkat. Ternyata peperangan tidak diinginkan terjadi. Dengan melihat kapasitas personil senjata orang-orang musyrikin yang sangat banyak, Rasul mengatur pasukan, setelah itu beliau mundur ke belakang, masuk ke campnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtihal kepada Allah. Ibtihal itu betul-betul doa yang sangat dipanjatkan kepada Allah sampai jatuh selendangnya beliau. Bahkan perlu mengatakan, Allahumma intahlik hadihil asabah lam tu'bad ba'du. Ya Allah, kalau engkau menghendaki kaum mukminin pada hari ini hancur kalah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Ya, karena memang Rasul ada di situ. Ya, dan tidak ada yang beriman di dunia ketika itu kecuali beliau dan para sahabat. Ya. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati semua, ya sudah selesai, ya, selesai. Sahabat Abu Bakar melihat kondisi Rasul ketika itu. Sedih beliau. Dia ambillah selendang yang jatuh. Diletakkan lagi di atas pundak beliau. Dan mengatakan, hasbuk, hasbuk. Cukup Rasul, cukup, cukup. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sudah beliau bangkit dari kemnya, keluar dari kem ngambil pasir. Ya. Kemudian dilempar. Ketika dilempar, itu lemparannya jauh. Sampai ke wajahnya orang-orang musyrikin. Dan Rasul diperlihatkan pasukan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan beliau bergembira menyampaikan kabar gembira kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Yang akhirnya alhamdulillah kemenangan mutlak di tangan kaum muslimin sudah dapat perdagangan, dapat kemenangan, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan kepada ahlu badrin, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semua kalian, sudah dijamin ampunan untuk kalian semua. Masya Allah. Sebabnya apa? Bisa bebet doa doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ibtihad, kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh senjata manapun, ya. Nah, di sini Mu'allif rahimahullahu taala menasihatkan kepada kita untuk kasratul ibtihal wa du'a ilallah. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, ya. Idza ulhimta du'a fantadil ijab. Kalau kamu sudah diberi ilham untuk doa, tunggu saja ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Urusannya adalah bukan bagaimana Allah mengkabulkan doamu, Ya. Tetapi urusannya adalah bagaimana kamu meminta kepada Allah, bagaimana kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarkah engkau dalam berdoa? Ikhlaskah engkau dalam berdoa? Jujurkah engkau dalam berdoa? Tuluskah tuluskah engkau dalam berdoa? Itu urusannya. Yang kita pikirkan bukan semata-mata bagaimana Allah mengijabahi, tapi lihat bagaimana cara kita berdoa, lihat niat kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya asas sukulil ibadat doa. Asas semua ibadah adalah doa. Bahkan ibadah mulianya kaum muslimin yang disyariatkan langsung dari atas langit yang ketujuh. Itu maknanya apa? Doa. Sholat yang kita lakukan dalam sehari lima kali. Itu maknanya apa? Ad-doa. As-sholatu fil lughah doa. Sholat secara bahasa apa? Doa asas semua ibadah kita kembali kepada doa. Maka berbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diijabahinya doa itu tergantung bagaimanakah seorang mukmin tadi sabar dalam berdoa. Termasuk adab yang harus dia perhatikan agar doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia yasbir fid du'a wa yajtahid wa la yai'as. Hendaknya dia sabar dalam berdoa, semangat dalam berdoa, tidak putus asa. Terus dungo bertahun-tahun yang ngunang ngunuai di tempat gak maju tambah mundur ya. Aku kiwis wis dungo lho Mas. Ya, sholat malam wah jangan ditanya sampai bendul kabeh batukku ini. Sholat malam terus saya itu. Dungo terus sama Allah, saya doa terus. Tapi kok gak dikabulke yo karo sing kuasa yo. Saya ini mau dagang, gak maju-maju, malah mundur bangkrut kabeh utange oke. Ya. Wis donga sama Allah bertahun-tahun yo gak ada hasilnya. Nah ini. Ketika muncul perasaan yang seperti ini, itu menjadi penghalang dikabulkannya doa. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al Pertolongan itu disertai kesabaran. Jalan keluar itu ketika rasa sempit semakin mendesak seorang hamba. Ketika betul-betul di ujung buntu. Ingat Allah Ta'ala pernah mengatakan tentang utusan-utusan Allah. Wazulzilu. Mereka itu digoncang sama Allah. Sampai mereka mengatakan mata Nasrullah sekali berutusan Allah. Sampai mengatakan mata Nasrullah itu saking besarnya goncangan yang ada pada mereka, musibah yang mereka alami, ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Justru itulah tanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Justru Pak, semakin sampean bangkrut, itu sudah semakin dekat dengan kesuksesannya semuanya. Semakin sampean jatuh, itu semakin dekat dengan kebangkitannya sampean. Semakin jenengan itu tambah kacau hidupnya, melarat. Ya, itu mendekati kejayaan, kekayaan dan kecukupannya. Wa innal faraja ma'al karbi. Ya, percaya, harus percaya sabda Nabi, utusannya Allah, Allah yang jamin. Jangan khawatir. Ya. Allah ketika mengabulkan doa Nabi pada perang Badar itu kondisinya apa? Hah? pedangnya kaum musyrikin sudah di hadapan kepala kaum muslimin. Kuda-kuda mereka sudah berhadapan dengan kuda kaum muslimin. Pasukan mereka sudah siap untuk menghancurkan kaum muslimin. bayangan secara logika ini gak kuat iman, ini pingsan mungkin. 300 orang lihat seribu orang dengan kekuatan penuh, senjata lengkap, personil lengkap, masya Allah, bayangan nih kalah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa nabinya. Orang-orang musyrikun yang dulu mereka menyembah berhala, kemudian mereka digoncang dengan badai di lautan. Disitulah ketika mereka digoncang dengan badai ke sana kemari, hampir mati, kemudian mereka lucu Allah doa sama Allah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung, ya, ketika betul-betul sangat sempit, ketika betul-betul sangat terpuruk, ketika betul-betul sangat tertekan, justru itulah menunjukkan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal kitanya sabar orang. ya nek basa Jawa niki kanti ora eh? mau nunggu apa enggak? termasuk adab sabar dalam berdoa Beristiha. Nabi Zakaria ya beliau berdoa kepada Allah minta anak sampai kapan eh? al azmu minni wasta'ala ra'su shayba. Tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Dan rambutku sudah berubah Sampai tua. Ya ha? Sampai tua. Maka mereka-mereka yang belum dikaruniai anak jangan sedih. Lanjutkan doamu. Panjatkan doamu. Jujurkan niat. Ya. Nabi Zakaria seorang nabi yang dapat jaminan dari Allah, doa sama Allah sampai keriput kulitnya, sampai ubanen rambutnya, sampai rapuh tulang-tulangnya saking tuanya. Dan beliau mengatakan walam akum bidu'a rabbi syaqiyya dan aku tidak akan pernah putus asa minta kepada Allah Subhanahu Sabar ya. Iblis saja ketika minta sama Allah untuk ditunda fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tunda kematian saya sampai nanti hari kebangkitan dikabulkan sama Allah. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis makhluk terkutuk, makhluk yang paling kafir, dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hamba-hamba yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ketika dia jujur, sabar dan semangat dalam berdoa, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya. Termasuk juga adab dalam berdoa ya hendaknya kita ibtihal ya Allah. Ini ibtihal itu betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mengatakan dalam doa kita insyita. Allahumma ufirli insyita. Allahumma rizukni insyita. Ya Allah ampuni saya kalau kamu mau. Ya Allah kasih rezeki saya kalau engkau mau. Ojo ngono nek dungo, kamu tuh gelem apa ora? Sing butuh siapa? Lah kok sampai ngomong kayak gitu? Itu bukan adab. Tidak boleh yang seperti itu. Ya, hendaknya seorang hamba ketika minta kepada Rabbnya betul-betul ibtihal, hilangkan ya ucapan-ucapan sekehendakmu. Ojo minta betul-betul minta sama Allah. Ampuni aku ya Allah, ampuni. Betul minta ampunan. Minta rezeki, ya, betul-betul minta rezeki. Jangan ngomong insyita. Sak kerepin jenengan. Ya jangan Ya, sak welasi kayak gitu. Jangan begitu. Itu bukan adab dalam berdoa. Ya, termasuk dia penghalang untuk mendapatkan uh, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dari apa namanya? Uh, adab yang harus diperhatikan ketika berdoa adalah istinabul maharim meninggalkan keharaman-keharaman yang ada. Disebut dalam hadis yang sahih ada seorang musafir ya yang melakukan perjalanan jauh. Asy'ath akbar rambut ucek-ucekan kabeh debune ukeh. Sama dulu nek safar nggak ya unta atau keledai atau jalan kaki ketemunya padang pasir. Ya eh, as apa debune ngepul kabeh ya. Kayak orang mandi debu begitu. Ini zaman sekarang, ya lah. Zaman sekarang naik mobil, nyalakan AC, sejauh apapun keluar, ya necis ya. Eh, mampu ini mungkin mampu parfum mobil. Warteg di pinggir jalan ukeh. Ya, capek tinggal pilih hotel, cari kamar, ya bintang lima bintang tujuh bintang di langit, gampang. Ya, tinggal tinggal beres lah kedudukannya safar di zaman itu waktu itu betul-betul berat betul-betul kita atun minal adab kayak separuh adab capek ya capek sudah kayak gitu dia mengadakan kedua tangannya ke atas sebelum mengatakan ya Rob, ya Rob, minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Kata, kata Rasulullah, amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa haram, wa bil haram, fa ana Makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, kerjanya haram. Gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia itu sudah pada kondisi yang kemungkinan besar dikabulkan doanya. Safar, Termasuk waktu dikabulkannya doa. Kondisi safar yang betul-betul sangat mencapaikan dirinya. Itu juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Termasuk sebab dikabulkannya doa. Mengucapkan Ya Rob, Ya Rob. Itu juga termasuk. ya Sebab dikabulkannya doa. Sudah terpenuhi semua. Tapi dihalangi. Kenapa? Melakukan yang haram. Ya. Jangan sekali-kali kita menyentuh perkara yang haram. Kalau kita ingin diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Kutubus siar ya, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika perang melawan bangsa Persia. Ya, di zaman kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu Ya. Ketika itu Persia memang sudah ditakdirkan hancur, ya, gak ada sisa sama sekarang. Mereka diserang oleh kaum muslimin sampai mereka masuk ke benteng terakhir. Ya. Bentengnya ini dilindungi dengan pintu yang sangat kuat. Ya. Dan benteng mereka itu memang dilengkapi dengan konsumsi yang sangat banyak. Ibaratnya urip di benteng itu wis enak sudah. Dari lahir sampai tua sampai mati mungkin bisa. Karena semuanya ada ladang, ada mata air, ada pokoknya semuanya beres gitu ya. Kayak bentuk negara dalam negara. Gitu. Ya, beres. Sama kaum muslimin didesak, didesak, didesak sampai benteng terakhir. Ketika benteng terakhir berhasil dibuka, ternyata kaum muslimin dihadapkan dengan sungai. Kalau tidak salah sungai Dajlah yang ada di Irak. Sungainya lumayan lebar. Semua skoci, perahu-perahu kecil sudah dia bawa sama pasukan Persia untuk menyeberang ke sebelah sana. Mereka di seberang sana sudah nunggu kaum muslimin ngelihatin. Ya, tidak mungkin bisa sampai DC sama mereka. Wis, ya masalah mah. Wis mau ngambil benteng kita, ambilin. Kita mau lanjut perjalanan. Dilihat sama mereka. Ketika itu sahabat saat bin Nabi Waqas posisinya sedang sakit. Di atas, apa namanya, di, kotong di atas tanduk ketika itu belum memberikan instruksi kepada seluruh pasukan ya saat ini. Tolong yang punya kedoliman dengan yang lain, minta maaf. Yang punya kesalahan, tobat. Yang punya dosa, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang melakukan keharaman sedikit pun pada hari ini karena aku dengan izin Allah berniat bertekad melewati sungai ini dengan kudaku ini ketawa kalian sangat tinggi. Akhirnya semuanya yang punya dolim, sepurane, wis pokoknya kabe maaf maafannya punya dosa, wis tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala beres kabe disusun sama beliau pasukannya. Ya, kamu sayap kanan, kamu sayap kiri, kamu bagian belakang. Semuanya disusun, kemudian dipacu kudanya melewati sungai. Beliau mengatakan jangan ada yang maju sampai saya berkomando. Semua siap, siap, beliau bertakbir. Langsung sayap kanan maju, sayap kiri maju, yang belakang ikut sama yang depannya terus. Begitu mereka sampai di tepi sungai, ketika kaki kuda itu menginjak sungai tersebut, gak tenggelam. Langsung melewati sungai dengan kuda. Orang Persia yang ada di sana langsung megang kepalanya bilang majenin. ya. Itu karena muslim ini gendeng kabeh. Yang kita hadapi ini bukan manusia, ini jin kafir kayak ini. Sudah, melongo mereka, tidak bisa gerak. Ya, saking herannya dengan kondisi kaum muslimin ketika itu dan tidak basah. Ya, kaki kuda mereka sama sekali tidak basah dengan air yang mereka lewati. Bisa babi mada, tarkul betul-betul ditinggalkan keharaman dan kita kalau harus saat berdoa kepada Allah meminta pertolongan dan bantuan dan beliau bertekad minta bantuan sama Allah akan melewati sungai itu dengan kuda-kuda yang ada. Alhamdulillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ibtihal ilallah dan tinggalkan semua keharaman yang ada. Kalau memang pengin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi adab-adab yang harus kita perhatikan termasuk wasiat yang beliau sampaikan di sini. Hendaknya seorang mukmin memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita butuh tali, tali sandal saja. Minta Allah sama Allah. Ida sa'alda fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin pertolongan, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dilempar ke api. Setelah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Kemudian terjadi apa namanya. Uh, apa namanya terjadi debat terbuka di hadapan seluruh penduduk rakyat ketika itu kalah tokoh-tokoh apa namanya pemuka-pemuka kalah karena sama Nabi Ibrahim dijebak ya, semua berhala dihancurkan tinggal yang gede kasih kapak tinggal pulang pas mereka balik dari ritual melihat oh, berhala itu hancur kafe lagi sopo yang melakukan Nabi Ibrahim dipanggil kemudian beliau diinterogasi terbuka di hadapan seluruh penduduk ya kamu namanya Ibrahim. Ya, saya Ibrahim. Kamu yang melakukan ini. Oh, kok saya? Lihat Barang buktinya ada di dia. Berarti dia pelakunya. Oh, dia yang megang kapak kok. Ya, saya tidak megang apa-apa. Tanyaan itu sama berhala yang paling besar. Mungkin ini sama yang cilik-cilik dihancurkan semua sama dia. Tanyaan. Ya. Otomatis secara fitrah mereka tidak bakal bertanya. Gimana mau tanya? Lo batu tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Masa kita tanya sama batu? Langsung dibalik sama beliau. Seperti watu kok disembah. Ya? Terus seperti batu tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar, kok disembah? Mana kau kalian? Ya wis, mingkem. Ya juga ya. Nerima ndak? Ndak. Tambah kamu, Tambah omongannya nggak karu-karuan. Harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan kalian. Ya subhanallah, ono apa Tuhan ditolong sama penyembahnya kita di mana? Akhirnya mereka mengumpulkan apa kayu, sak desa mengumpulkan kayu sampai setinggi gunung, ya, dinyalakan. Kemudian perlu dilempar ke dalam api tadi. Ketika perlu dilempar, malaikat Jibril muncul di hadapan beliau. Kemudian nawari, ya, apakah kamu apa namanya butuh pertolongan? Ini malaikat Jibril ya, mampu untuk menolong beliau. Mau dikibas pakai satu sayap itu apinya, muluk kabeh, ya Sak desa-desanya muluk-muluk bisa itu. Tawari. Dengan mantap beliau mengatakan, amma ilaik pada. Sama kamu? Tidak. Saya minta tolong hanya sama Allah. Ya. Ini kuatnya ketawakalan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibtihal wa du'a Dan juga di sini beliau meminta kita untuk banyak mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Minta sama Allah mendoakan kedua orang tua kebaikan untuk mereka, baik ketika mereka masih hidup atau ketika sudah tiada. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in anhu 'amaluh illa min Kalau Bani Adam sudah mati, maka semua amalannya terputus kecuali dari tiga Di antaranya apa? awaladun salihin yad'u lahu. Seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tua sampai kepada kedua orang tuanya. Doakan kebaikan untuk keduanya. Wopo bapakku ini jahat kok. Nah, saya dari lahir sampai gede kayak gini dipukuli terus. kelahiran kan nangis ceplok ya. Minta apa ceplok. Wis pokoknya isinya cuma dipukul untuk sama bapak saya. Bapak saya jahat sama saya doakan dia. Ya. Oh ibu saya ini apa? Ibu saya ini jahat sama saya kok saya ditelantarkan kok. Dan saya saya nggak diopeni sama ibu saya kok Masa saya doakan kebaikan sama orang tua saya? Doakan. Doakan keduanya. Hatta seandainya keduanya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun kepadamu, cukuplah satu tetes air susu yang engkau rasakan, satu tetes keringat ayahmu yang dia curahkan perjuangan untuk adanya kamu, ya. Itu cukup sebagai modal kamu wajib berbakti kepada keduanya doakan kebaikan untuk keduanya. Kejahatan mereka bukan berarti penghalang kebaikanmu untuk keduanya. Kejahatan mereka, keburukan mereka bukan sebagai tirai pembatas antara engkau dengan doamu. Doakan keduanya. Maghfirah. Doakan keduanya rahmat. Doakan keduanya taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi mungkin teman-teman kita yang diuji oleh Allah orang tuanya mungkin tidak sependapat ya habis pulang taklim ketemu bapak itu interogasi kayak polisi toko dilih ya toko taklim taklim opo taklim iki pak iku opo iku dijelaskan wah hati iku iku nek taklim mulai-mulai kok ngebom omahe bapak repot ya. atau ibunya tanya kamu dari mana lihat dari taklim bu taklim apa pokoknya wah hati-hati lho amali taklim ibu ibumu kan kerukupan kalau ninja ngono wae macam-macam lho wis pokoknya diteror sama orang tuanya gak didukung wala akhirih ucapan apa dalil apa gak mempan pak gak boleh pak kayak gini pak wala akhirih mulai dari apa namanya bil hikmah mu'idatil hasanah wajadil humbilatihi asan kabih, mesti diterapkan ya mulai dari baik sampai mau itu sampai debat sama bapaknya sama orang tuanya gampang hidayah biadillah hanya satu yang bisa kita lakukan doakan kebaikan untuk keduanya minta sama Allah hati keduanya bukan di tanganmu hati keduanya di tangan Allah Subhanahu wa taala minta sama yang memilikinya minta sama Allah agar keduanya diampuni, minta sama Allah agar keduanya diberi taufik, minta sama Allah agar keduanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an memiliki seorang ibu yang sangat menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih beliau. Ya. Waktu ibu saya ini masya Allah cek kasarnya sama Rasul. Ya, setiap hari dengarkan ucapan, cercaan, hinaan kepada Rasul gak kuat saya ini. Kasih nasihat mental, ya dikasih apa namanya dalil mental gak karu-karuan. Datang sama Rasul sambil menangis, minta sama Rasul, doakan ibu saya Rasul supaya dapat hidayah. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunya mendapatkan hidayah. Beliau pulang ketika ngetuk pintu melihat ibunya itu sudah berhijab ya dan di wajahnya terlihat tetesan air wudhu. Ternyata apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua upaya, ketika semua usaha yang kita mampu mentok, ya, minta sama Allah. Ya, doa sama Allah. Sudahlah kita mendoakan kedua orang tua kita dalam sujud-sujud kita Ya, kalau kita semangat doa sama Allah, minta rezeki, dilapangkan rezekinya, diperbanyak anaknya, diperpanjang usianya, hendaknya kau juga semangat untuk mendoakan kedua orang tuamu ya dengan keduanya lah ya azza wajalla kamu ada di dunia. Minta sama Allah ya. Kebaikan untuk mereka. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan nikmat dari Allah kedua orang tua yang mendukung kita, masya Allah, yang terus membela kita, masya Allah, yang menyayangi kita, masya Allah, lebih lebih lagi Ya. Kita tidak bisa membalas kebaikan mereka. Ya. Kita tidak bisa membalas kebaikan mereka. Apapun yang kita punya, bahkan dunia ini seisinya KB milik kita misalnya, kita kasihkan kepada keduanya, masih belum bisa membalas kebaikan keduanya. Belum bisa. Terus doakan keduanya. Hanya doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Sebagai bentuk berbaktinya kita kepada keduanya di samping berbakti dengan cara yang lain. Ini juga jangan ketinggalan. Doa. Minta sama Allah agar keduanya dirahmati, diberkahi, dikelapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, diberi taufik dan hidayah, diluruskan jalan hidupnya, dan diakhiri dengan akhir yang baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengajukan kepada kita doa wali ikhwanikal mu'minin dan doakan saudara-saudaramu seiman. Nah, ini banyak yang lupa. Ya. Daud dari sendiri, oh itu tantangan itu, mesti itu ya. Dan kepada orang tua, insya Allah nggak lupa. Sama saudara yang lain ini, ya termasuk perkara yang dianjurkan. Ya, mungkin kita punya saudara yang masya Allah baik sama kita, ya kita tidak punya dibantu sama dia, kita membutuhkan dia orang pertama yang ada di hadapan kita siap untuk menolong kita, masya Allah. Kalau kita dapat teman yang kayak gitu, wah jangan dilepas itu masya Allah itu bagus, ya, pegang baik-baik. Adu alaih bin nawajid, ya. gigit dengan gigitan kalian, ya ini jangan sampai lepas ini orang ini bagus. Dan kalau ada teman kita seperti itu berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya. Nek tidak bisa, bagaimana? Doa. Doakan kebaikan untuk dirinya. Minta sama Allah untuk membalas kebaikannya. Doakan kebaikan untuk saudara, saudaramu. Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Keimanan kalian belum sempurna. Sampai engkau mencintai untuk saudaramu, apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Kamu pingin dirimu baik. Doa sama Allah, kau dapat kebaikan. Hendaknya kamu juga pengen hal itu menimpa saudaramu. Ada pada saudaramu, doakan kebaikan untuk saudaramu. Wakul belum mengatakan dan katakanlah dalam doamu, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku hamba yang senantiasa menegakkan salat untukmu dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doaku. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kaum mukminin pada hari ditegakkannya perhitungan amal. Ini ayat menjelaskan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah, minta kebaikan, minta ampunan, dijadikan termasuk hamba yang saleh, hamba yang senantiasa menegakkan sholat, diberi keturunan yang saleh salihah, diberi kebaikan dunia akhirat, diberi pengampunan dari segala dosa. Beliau juga minta ampunan untuk kedua orang tua beliau. Kedua orang tua beliau kafir. Ya, jelas kekufurannya. Nah, ini beliau meminta ampunan untuk beliau dan untuk kedua orang tuanya, yakni minta agar keduanya diberi hidayah. Minta agar keduanya diberi hidayah untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta pengampunan untuk kaum mukminin secara umum yauma yaqumul hisab pada hari nanti ditegakkannya al-hisab. Kemudian penulis rahimahullah menutup risalah ini. Beliau mengatakan, Allahumma birahmatika ammina. Ya Allah dengan rahmatmu, berikanlah kami rahmatmu. Wakfina syarra ma ahammana. Dan lindungilah kami dari kejelekan angan-angan kami. Wa 'alal imanil kamil wal kitabi was sunnah tawaffana. Dan wafatkanlah kami semua di atas keimanan yang sempurna, di atas Alkitab dan As-Sunnah. Wa antara anna. Dan ridailah kami semua. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ولإخواننا في الله تعالى أحياء ahya'an يا الله أمبن الله كامي kami, kedua orang كامي كرو كرو كامي kami, saudara كامي kami كاما yang masih hidup atau yang sudah tiada. Walikafatil muslimin ajma'in dan ampunilah seluruh kaum muslimin yang ada. Subhana rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Rabb pemilik kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera untuk untuk para utusan Allah dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa kana al-farah min tahririhi fi syahri dzil qa'dah الحرام سنة 1326 هجرية على يد أفضل العباد وأحوجهم إلى رحمة مولاه محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية والحمد لله أولا وآخرا Selesai penulisan kitab ini pada bulan Dhul Qa'dah pada tahun 1326 Hijriah. Ditulis oleh hamba yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Muhammad Syakir rahimahullahu taala walhamdulillahi awalan wa akhiran segala puji bagi Allah dari awal sampai akhir walhamdulillahirabbil alamin selesai kita membahas risalah ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan isi kitab ini, untuk bisa menerapkan isi kitab ini, mengajarkannya kepada anak-anak kita dan anak-anak didik kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita.